Delapan berapa? Pak Farah? Hah? Halaman lima. Fil asma. Ya kan Bayu? Hah? Fil asma. Mana Mas Janto? Sampai halaman berapa? Halaman lima sekarang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف rahimahullah fil asma pembahasan tentang isim pembahasan tentang isim artinya e, dari halaman yang pertama al-muallif menjelaskan tentang pengertian huruf kalimat kemudian jumlah Artinya jumlah itu terdiri dari beberapa kalimat. Setiap kalimat terdiri dari beberapa huruf. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwasanya kalimat ada tiga jenis. Yang pertama dinamakan isim, yang kedua dinamakan fi'il, yang ketiga dinamakan huruf. Ini masih secara umum. Kemudian beliau di sini secara khusus membahas tentang isim Kalimat itu ada tiga, isim, fiil, huruf. Kata benda, kata kerja, dan huruf. Di sini beliau mulai membahas tentang isim secara lebih rinci tentang kata benda. Baik. Fil asma pembahasan tentang isim. Kata beliau aksamul ismi mufradun musannan jam. Kemudian jamak terbagi menjadi tiga, al-mudzakkari salimu, al-muannats salimu, at-takhir. Al-mudzakkari salim, al-muannats salim, at-takhir. Diberikan keterangan ini masih tugasnya masih sama ya menerjemahkan ya tugasnya masih sama menerjemahkan jadi pembagian isi aksam itu artinya pembagian. Pembagian isi dilihat dari bilangannya. Pembagian isi dilihat dari bilangannya terbagi menjadi tiga. Mufrad mufrad artinya isim yang menunjukkan bilangan satu satu menunjukkan arti satu muhanna menunjukkan arti dua jamak menunjukkan bentuk jamak lebih dari dua tiga dan seterusnya jumlahnya banyak kemudian jamak terbagi menjadi tiga jamak muzakkar salim jamak muannas salim dan jamak taksir ini dulu pernah kita lewati, sekarang diulang kembali. Masih secara umum, karena nanti beliau akan memberikan contoh satu demi satu. Baik. Kita ulang kembali ya. Isim atau kata benda dalam bahasa Arab kalau dilihat dari jumlah atau bilangannya itu ada tiga macam ada isim mufrad, ada musanna, ada ja jamak. Ya, Kata benda kalau menunjukkan satu dinamakan apa? Mufrad. Kalau menunjukkan dua musanna. Kalau menunjukkan banyak lebih dari dua, tiga seterusnya dinamakan ja jamak. Baik, kita baca. Qala al-mu'allif al-awwal al-ismul mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Kata beliau, al-ismul mufradu huwa ma yadullu ala wahidin. Al-ismul mufradu huwa ma yadullu ala wahidin. Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan ya dulu menunjukkan yang menunjukkan ala wahidin menunjukkan jumlah satu atau bilangannya satu. Mislu contohnya baitun. Baitun artinya sebuah rumah. Jadi ada rumah jumlahnya satu. Dalam bahasa Arab namanya baitun. Ini dinamakan isim mufrad daftarun sebuah buku daftarun sebuah buku waladun seorang anak kecil jadi anak kecil satu orang satu anak ini namanya waladun dalam bahasa Arab makan isim mufrad rajulun seorang laki-laki rajulun seorang laki-laki. Baitun daftarun waladun dan rajulun ini semuanya adalah contoh isim mufrad. Semuanya adalah contoh isim mufrad karena menunjukkan bilangan berapa? Satu. Sebuah bolpen, sebuah kursi, sebutir telur, sebuah apel, dan seterusnya. Qala Malik al-musanna. Kemudian yang kedua adalah al-musanna. Kata beliau al-musanna huwa ma dalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih isim musanna adalah isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua gua ma dalla ala ini isim yang menunjukkan bilangan dua menunjukkan bilangan dua dengan menambahkan dengan menambahkan alif dan nun dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya Artinya di akhir isi mufrad. Di akhir isi mufrad. Nanti diberikan keterangan tambahan sebelum alif berharakat fathah sebelum ya berharokat fathah atau sebelum alif dan ya berharokat fathah sebelum alif dan ya berharokat fathah. Baik. Jadi sekarang pembahasan isim mutanna. Apa yang dimaksud isim mutanna? Isim mutanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua. Dua rumah, dua papan tulis, dua pintu, dua pohon, dua kipas angin, dua lampu, dua orang, dua anak. Ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan musanna. Musanna artinya dua. Bagaimanakah cara membuat isi musanna? Caranya ada dua. Yang pertama ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Cara kedua ditambahkan ya dan nun di akhirnya. Ini cara membuat isi mutan. Caranya apa? Ini isi mufrad. Garis panjang ini isi mufrad. Garis panjang dari isi mufrad. Caranya dengan menambahkan alif dan nun sebelumnya fathah atau iya dan nun sebelumnya apa? Fathah. Iyanya disukun, nunnya dikasroh. Sekarang contoh. Contohnya seperti yang dalam kitab Baikun apa arti Baikun? sebuah rumah kalau kita ingin mengatakan dua rumah maka tinggal dimasukkan saja garisnya ini dihilangkan tinggal disalin ya baitun ini disalin harakatnya bisa makan Bahannya tetap serta ianya sukun. Adapun tak karena tak letaknya sebelum alif maka bahasa inilah diganti dengan apa? Dengan fathah di sini. Jadi apa? Baik kana. Atau baik sain sain atau baik sain Sekarang kalau masjidun Dua masjid kita ini mengatakan dua masjid Sebenarnya hilang di sini ya karena jauh tidak mungkin bertemu dengan huruf setelahnya. Menjadi apa? Mat di dan dan mat di dan di dan ini. Di sini diberikan dua contoh mislu baitun menjadi baitani atau baitaini waladun waladani waladaini waladun waladani waladaini Baik, apa kolamun menjadi atau kolamain. Kemudian Mas Ali Talibun Ayo, talib, talibani, talibani Kitabun Kitabain Namanya sama mas? Paryo. Boleh ditanya? Tapi sudah paham. Insya Allah. Baik. Yang mudah sekarang. Sa'atun Sa'atani atau sa'atain Kalau sa'atun sebuah jam Saatan artinya jam. Jam dinding boleh, jam tangan boleh. Dua jam. Kalau dua jam dinding, saatani atau saatain Baik. Kemudian uh, maktabun, Mas Janto. Maktabani, maktabaini. Mas Bayu, Rijlun kaki Rijlani Rijlaini Dua kaki ya Rijlani Rijlaini Masih deh Ainun Ainani atau Ainaini Ainani atau ainain ainani ainain Ahmad babun babani babaini dua buah pintu babani babaini Abu siapa? Abu Abu Najar Ini Abu Najar Ustazun ustazan ustazaini dua orang ustaz salim dua salim salimani salimani pasti madrasatun ayo eh, madrasatani madrasataini ini isim musan musanna jadi di sana ada isim mufrad yang menunjukkan bilangan satu, ada juga musanna menunjukkan bilangan dua. Caranya bagaimana tadi? Menambahkan alif dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya dengan ketentuan seperti yang dijelaskan tadi. Baik. Insyaallah pertemuan hari ini kita rasa cukup. Yang penting dimulai dulu. Kemarin beberapa lama libur. Yang penting hari ini kita mulai dulu. Adapun pelajaran imlaknya